sampai mana? Bala pista mi'ata amin. Dia kalau ngomong kalau ngomong bala pista. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala syarihu hafizahullahu ta'ala فَقَالَ اللَّهُ بَلَا بِسْتَمِعَةَ آمِنْ وَظَاهِرُ أَنَّ هَذِهِ al عَلَى ala بَعْدِ الْأَنْبِيَاءِ الْكِرَامِ Allah berkata kepada orang yang Allah matikan selama 100 tahun dan ketika dia bangun ditanya berapa lama dia tertidur dia mengatakan sehari atau setengah hari maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, bahkan engkau telah tidur selama 100 tahun. Nah, e, potongan e, hadis ini jadikan dalil oleh dapat sebagian ahli tafsir yang mengatakan biasanya orang yang Allah matikan 100 tahun ini adalah nabi. Nah, kemarin kita sampaikan biasanya ulama ahli tafsir berselisih pendapat tentang siapakah ya Allah di mar'ala koriatin ini. Kesepakatan ahli tafsir mengatakan dia adalah nabi dengan alasan karena terjadi dialog antara Allah dengan dirinya. Allah menanyainya. Ya. Qal kam labista Qala lapistu yawman yang ba'da yawm. Qala lapista mi'ata amin. Nah ini dinilai terjadi dialog langsung antara Allah dengan orang tersebut, Maka ini menunjukkan kalau dia adalah nabi. Namun ulama yang e, mengatakan dia adalah orang kafir akan mengatakan bahasanya dialog ini bukan dialog langsung akan tapi dialah melalui perantaraan salah seorang nabi yang ada di zaman itu. Ya Allah berfirman pada nabi tersebut, tanya India berapa lama dia tidur? Jawab ini kemudian Allah katakan, katakan padanya kalau dia telah tidur 100 tahun. Gitu. Sehingga karena kemarin Eh, dipilih pendapat yang mengatakan kalau Allah di mar'ala qaryatin itu orang yang beriman maka di sini katakan wadhahir dan kemungkinan yang lebih besar bahasanya tanya jawab ini terjadi melalui tangan atau perantaraan sebagian atau salah seorang nabi yang mulia Dari sini kita mengetahui kenapa di sini dikatakan al zahir kemungkinan besar karena ada kemungkinan makna yang lain kemungkinan makna yang lain adalah apa terjadi dialog langsung dengan Allah karena dia adalah nabi tapi karena yang telah dirojek adalah dia orang kafir maka uh, balapista mi'ata amin ini ditakwil dengan uh, dialog yang tidak langsung yaitu dialog dengan melalui perantaraan seorang nabi hmm, perdana ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية أيانا أيانا أيانا ليقتنع بها فبعدما عرف عرف عرف أنه آه، ما قد أحياه الله قيل له لم يتغير في هذه المدة إيه؟ الطويلة وذلك من آيات وذلك من آيات قدرة الله فإن الطعام والشراب خصوصا ما ذكره مفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث أن يتغير وهذا قد حفظه الله حفظه الله, حفظه الله عام wa qila lahu abdur ila himari fa idza huwa qad tamazzaqa wa tafarraqa wa sara idhaman uh, nakhiratan nakhiratan wanzur ila al-idhami kaifa nusizuha ay narfa'u ba'daha ila ba'dih wa nasila nasila ba'daha bi ba'daha ba'daha bi ba'din ba'dama tafarraqat wa tamazzaqat thumma nafsuha ba'dal ilti'ani lahman thumma nu'idu fihi al-hayat falamma tabayyana lahu ra'yun 'ainun ra'ya 'ainin ra'ya 'ainin la yaqbalu raibu raiba la yaqbalu raiba biwajhi min al-wujuhi a'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir Eh, fa'tarif fa'tarafa eh, fa'tarafa bi qudratillahi ala kulli syai'in wa sara ayatun ayatan wa sara ayatan linnasi li'annahum qad arafu mautahu wa mauta himarihi wa arafu qadiyatahu qadiyatahu qadiyatahu thumma syahidu syahadu thumma syahadu hadha hadhihi al-ayatal kubra hadha huwa ال- هذا الصواب في هذه في هذا الرجل وأما قول كثير من المفسرين qawlu kathirin وأما قول كثير من المفسرين إن هذا الرجل إن هذا الرجل مؤمن أو نبي من الأنبياء إما عزير أو uzairun إما عزير أو غيره Nah, maka di antara sempurnanya nikmat Allah untuk orang tersebut dan untuk manusia pada umumnya Allah perlihatkan padanya tanda kekuasaannya ayanan yang bisa dilihat dengan mata kepala supaya dia yaktani pihak, supaya dia terpuaskan dengannya maka setelah dia menyadari kalau dia adalah orang yang telah mati lalu Allah hidupkan maka dikatakan kepadanya boleh jadi Allah yang mengatakan padanya Atau malaikat yang mengatakan padanya <coughs> Fangdur ila fa'amika wa syarabika lam yatasanna Lihatlah makanan dan minumanmu Lam yatasanna Maknanya lam yatahoya Tidak berubah Tidak basi Padahal dalam jangka waktu yang selama ini Makin tidak antara tanda kekuasaan tanda kekuasaan Allah karena makanan dan minuman yang dia bawa terlebih lagi jika mengikuti pendapat e, penjelasan banyak ahli tafsir bahasanya makanannya adalah buah-buahan dan minumannya adalah jus asir maka dalam rentang waktu 100 tahun tidak berubah tidak basi Padahal aslinya buah-buahan sama jus ini layal bas ayat takoya tidaklah lama ya takoya dia akan berubah. Layal bas tidaklah dia tinggal dalam waktu yang lama eh, ya takoya akan berubah. Dia lebih cepat berubah dibandingkan yang lainnya. Namun eh, makanan dan minuman tersebut telah Allah jaga selama 100 tahun Kemudian dikatakan padanya Lihatlah keledaimu Ternyata keledaimu, eh, keledainya tersebut Telah tercabik-cabik dan telah tercerai-berai Tulangnya berserakan Jadilah dia adalah idhaman nakhirah Tulang-tulang yang hancur Wangdur ilal maka lihatlah bagaimana tulang penulang tersebut kaifa nungsi zuha maknanya narfu'a ba'daha ila ba'din. Kami susun sehingga satu tulang itu di atas tulang yang lain. Maka Allah perlihatkan pada orang ini gimana ada tulang yang semula berserakan kemudian tiba-tiba tersusun berdiri ada kerangka tulang Nasil kami sambung sebagian dengan sebagian yang lain setelah tercerai berai dan telah terjabik semua sumanat suha. Kemudian kami beri pakaian yang untuk uh, keledai yang tulang-tulang keledai yang telah tersusun tersebut ba'da iltiam setelah tersusun lahman berupa daging kemudian kami kembalikan kehidupan untuk badai tersebut falamma tabayyana lahu maka setelah yakin telah jelas baginya yaitu telah yakin roya ainin eh, itu dia melihat dengan mata kepalanya sendiri satu hal yang tidak menerima keraguan-keraguan biwajihi minal wujud dari sisi manapun maka dia mengatakan a'lamu aku yakin aku tahu Allah maha kuasa atas segala sesuatu artinya dia mengakui kemakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu dan jadilah dia tanda bagi seluruh manusia. Karena manusia telah mengetahui kematiannya dan kematian kedainya dan mengetahui qadiyatahu permasalahannya. Kemudian manusia menyaksikan tanda kejadian yang sangat luar biasa ini Inilah pendapat yang benar tentang orang ini. Bahasanya dia adalah orang kafir. Di antara buktinya kalau dia adalah orang kafir adalah falamma tabayyana lahu. Setelah yakin, berarti sebelumnya tidak yakin. Maka sebelumnya dia memiliki etikat kekafiran. Tidak yakin kalau Allah maha atas segala sesuatu. Demikian juga perkataannya a'lamu menunjukkan kalau dia pada awalnya kafir. ada pun pendapat banyak ahli tafsir bahasanya orang ini adalah mukmin salah seorang nabi yang namanya Uzair atau yang lain. Itu pendapat banyak ulama eh, ahli tafsir meskipun yang di dikuatkan oleh sesaat dia adalah dia adalah orang yang kafir. Ya, bagus amrat umirat umirat fi hadil muddat wa taraji taraja'an nasi ilaiha amiratan ba'da angkanat daruratan, bahada bahada la yadulu alaihi lakdu. bal yunafihi wa la yadulu alaihi makna wa ayu ayatin wa burhanin birujuil birujuil baladani buldanit tamirati buldanit tamirati illal imarati Fa'ali lam tazal tusa itu tak Ta'muru pura masakinu Wa ta'rof Ta'rofu ukra Wa innamal ayat al-azimata Fi iyai ba'da mawbihi Wa iyai bimarihi Wa ibaqahi tu'amihi Wa syarabihi Lam yata'afan wa lam yata'wayar Suma qawluhu falamma tabayyana lahu sarihun bi annahu lam yatabayyan lahu illa ba'dama syahidun syahada syahada bil hala adalat ta'ala kamali kudratihi yanan Faladhi wa qabin ala urusi urusihil masakini Masakinu Masakinu lasukan Lasukana Lasukanu Lasukanu angfusuhum Angfusuhum Faidan القرية في آية البقرة ayatil في qabla al-muradu bi al kunyan. Nah, ya uh, menurut ulama yang menafsirkan bahasa orang tersebut adalah mukmin ataukah nabi mereka mengatakan tentang makna ayat ahna yuyi hadilau ba'da mautiha bagaimanakah dari manakah Allah menghidupkan e, kampung ini setelah matinya ya ini artinya kalau menurut ini ya tafsiran kasir bin al-mufassir tadi bagaimanakah kampung ini makmur setelah dulunya hancur dan sunnah Allah subhanahu wa ta'ala mematikannya liriyahu untuk Allah perlihatkan padanya lihatil lihadil qarya bagaimanakah Allah mengembalikan kampung ini yang semua hancur min imarat yang menjadi makmur bil khalqi dengan banyak orang wa anna kampung tersebut makmur dalam jangka waktu 100 tahun dan manusia kembali ke kampung ini sehingga jadilah kampung ini amiratan kampung yang ramai setelah dia hancur. Fahada maka penjelasan semacam ini tidaklah didukung oleh lafal, bahkan bertolak belakang dengan oleh walayadul alaihi makna dan tidak pula didukung oleh makna maka di manakah ayat kekuasaan Allah dan bukti kekuasaan Allah dengan kembalinya kampung yang hancur menjadi kampung yang makmur padahal hal ini Tahu saja bisa disaksikan yang eh, banyak kampung itu makmur dengan orang memasakin dan tempat tinggal dan hancur kampung-kampung yang lain. Namun ayat yang terbesar adalah dengan Allah hidupkan dia setelah matinya dan Allah hidupkan keledainya dan e, bertahannya makanan dan minumannya tidak membusuk dan tidak berubah selama 100 tahun. Ya, maka uh, ulama yang mengatakan kalau itu kalau pelaku dalam kisah ini adalah seorang mukmin atau bahkan seorang nabi, mereka mengatakan ahna yuhyi hadillah ba'da mautiha. Ini orang mukmin keheran-heranan Eh, ada kampung rusak, hancur. Ini apa yang mungkin besok jadi makmur. Maka Allah matikan selama 100 tahun bangun-bangun kampung tersebut sudah makmur. Kampung tersebut sudah makmur, banyak orang. E, terus penuh dengan rumah-rumah maka di membantah me menampakkan sisi kelemahan tafsiran ini dengan mengatakan di mana tanda kekuasaan Allah di sini kalau cuma makmurnya kampung itu tidak repot-repot banyak disaksikan kampung dulu rame terus ya terjadi bencana, terjadi hancur, yang hancur kemudian jadi makmur. Dan penafsiran tersebut tidak didukung oleh ini ini sisi makna. Di mana letak ayat? ini sisi makna. Kemudian dari sisi lafaz eh, mana lafaz yang menunjukkan kalau yang makna yang dimaksudkan adalah seperti itu. kalau dari timbangan makna, maka yang cocok jadi, jadi ayat adalah kematian dirinya, bukan hancur dan makmurnya suatu perkampungan. Kemudian firman Allah kata saya di falam mata bayi ay aitayak lahu maka tatkala dia telah yakin maka ini adalah potongan ayat yang tegas Bahasanya dia tidaklah yakin kecuali setelah dia menyaksikan kondisi ini Itu kondisi yang menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Dia menyaksikan iyanan dengan mata kepalanya sendiri maka, ayat, eh, maka alasan pokok yang menunjukkan kalau dia adalah orang kafir adalah kalimat falamma tabayyana lahu setelah jelas nyata baginya Faladhi wa khawin maka yang hancur sehingga menimpa pada tiang-tiang adalah masakin adalah tempat tinggal bukan penghuninya. Maka kesimpulannya Al-Qaryah dalam ayat Al-Baqarah dan ayat sebelumnya yang dimaksudkan adalah bangunan. Itu bangunan desa. Fahim. Wa akhirun. akharin akhirun. misalun akhirun yazidu hadal makna wadihan wuduhan kalimatun zaitun fazi, fazi Kalimatun zaidin uh, zaidin fa ismun ala insani ma'ruf ala insanin ala insanin ma'rufin Rabbi Gomana Kalim Kalimat Tuha Kalimat Tuha Zaidu Zaidu Yafhamu minha asami'a Yafhamu minha asami'u Yafhamu minha asami'u Mana'an Maknan ghairal jumlati Maknan ghairal jumlati Al-ukhra Allati aidon Min kalimatuha Zaidu Min kalimatiha Zaidun min kalimatiha zaidu fahin fahinama yaqulu qailul ma indi illa zaidun fahada hasrun lil mawjudin au hasrun lil mawjudin lil mawjudi ladaihi eh, au hasrun lil mawjudi ladaihi wa huwa zaidu Fakun ma indi illa zaidun Wa huwa zaidun faqat Wa huwa zaidun faqat Ma indi illa zaidun Ma ra'aitu illa Bakron untuk orang alif Ma ra'aitu illa bakron Ma zaroni illa sa'idan Fahada Ma zaroni illa sa'idun Ma zaroni illa sa'idun Fahaza kulluhu hasrun liman ladai mutakallimi Walau kola ma zaidun illa indi fa innahu hasrun limakanin zaidin Nah Contoh yang lain yang memperjelas makna ini adalah kata-kata Zaid. Zaid adalah nama orang tertentu yang telah diketahui akan tapi Anda jumpai bahasanya kalimat yang memuat yang kata-katanya mengandung Zaid ya bin Hasami pendengar bisa memahami darinya satu makna yang tidak terdapat pada kalimat lain yang juga mengandung kata-kata Zaid. Maka tatkala dalam kalimat ma'ingdi ila Zaidun maka dalam kalimat ini terdapat pembatasan tentang orang-orang yang ada di rumahku. Tidak ada di rumahku kecuali Zaid. Maka ini membahas tentang masalah al maujudin orang-orang yang ada di rumahku. Yaitu membahas tentang orang yang ada di rumahku, di rumahnya. Yang ada hanya Zaidun Fakat Zaid saja. Ma'indi illa Zaidun. Maka saya mengandung anak hasar sebagaimana aku tidak melihat kecuali Bakar, tidaklah berkunjung ke rumahku kecuali Sa'id, itu juga mengandung makna hasar. Tentang orang ya maka e, maladaya ila Zaidun itu hasar liman ladai mutakan limi. tentang orang yang ada di rumahnya sang e, mutakalim orang yang mengatakan kalimat ini Nah, lain hanya kalau bunyi kalimatnya ma zaidun illa indi. Tidaklah zaid kecuali di rumahku. Eh, zaid itu nggak pernah kemana-mana, paling-paling cuma di rumahku. Setiap hari di rumah. Di rumahku hanya ada zaid dalam kalimat ini belum tentu. Kalau kalimatnya ma zaidun illa indi itu di rumahku boleh jadi ada Zaid, ada Amr, ada Muhammad, ada Said. Namun apa Zaid nggak pernah kemana-mana. Di antara orang yang di rumahku ada yang namanya Zaid dan Zaid ini tidak pernah pergi kemana-mana di rumahku saja. Namun di sini tidak membahas tentang eh, has, tidak mengandung hasrat tentang orang yang ada di rumahku. Dan cuma menceritakan salah seorang di rumahku namanya Zaid dan Zaid ini tidak pernah kemana-mana mesti cuma di rumahku saja. Maka di sini terdapat hasar pembatasan namun membatasi uh, tentang tempatnya Zaid. Maka kalimat pertama, kalimat pertama bunyinya ma'ing di ila zaidun. Itu afadat mengandung faedah membatasi orang yang ada yaitu Zaid saja. Sedangkan jumlah atau kalimat yang kedua afadat membuahkan faedah membatasi tempat keberadaan si Zaid yaitu tidak lazat kecuali di rumahku tidak berada di tempat yang lain. ya Mas Agus ومثال ثالث في قوله عز وجل ما خلقت بيدي وفي قول وفي قول المتكلم صنعت هذا بيدي باليد صنعت هذا بيدي فاليد غير اليد فاليد في الآية مضافة إلى إلى رب عز وجل فهي صفة ذات مختصة به لا يشبه فيها شيء واليد في في المثال مضافة للمخلوق فهي مختصة به فليست فليست اليد فليست اليد كاليد والخلاصة أن معنى النصوص الذي يتبادر إلى ذهن منها وفق اللسان العربي يجب أن يعلم أن هذا المعنى يختلف باختلاف تراكيب باختلاف تراكيب الكلام قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا تقرر هذا فظاهر نصوص صفاته ما يتبادر منها إلى ذهن أهل المعاني وقد وقد انقسم القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم Nah Contoh yang ketiga Firman Allah Kepada iblis e, Kenapa engkau tidak mau bersujud Lima kepada Adam Yang kuciptakan dengan dua tanganku dan ucapan seorang manusia aku buat barang ini dengan tanganku maka tangan di ayat berbeda dengan tangan dalam perkataan si manusia tadi karena ayat eh, karena tangan dalam ayat itu adalah tangan yang disandarkan pada Allah azza wajal maka ada sifat zat yang khusus bagi Allah tidak ada satupun yang menyerupainya sedangkan ya fil misal dalam contoh yang bukan contoh ayat adalah tangan yang disandarkan pada makhluk maka ini khusus untuk makhluk maka kesimpulannya tangan Allah tidaklah sebagaimana tangan manusia wal khulasa kesimpulannya ada makna nusus eh, Maka zahir adalah makna nas yang langsung segera tertangkap pada benak sesuai dengan aturan bahasa Arab. Dan ndaklah dan wajib untuk diketahui bahasanya makna ini berbeda-beda tergantung perbedaan susunan kalimat. Ya, disampaikan oleh Syekh Ibnu bahasanya yang namanya makna zahir itu adalah makna yang segera tertangkap dalam benak yang dia itu berbeda-beda karena perbedaan tarkib ya. maka contoh perbedaan tarkib tadi Mazaidun ila indi ya, dengan ma'indi ila Zaidun demikian juga tergantung idhofa Contohnya Allah mengatakan tanganku, manusia mengatakan tanganku. Maka tangan bukanlah tangan. Maka sama-sama tangan namun maknanya berbeda karena diidofahkan, disandarkan kepada dua hal yang berbeda. Kemudian kita kembali ke matan. Wa idza dan jika telah jelas hal ini apa itu makna zahir? Maka zahir dari dalil dari sifat adalah makna yang segera tertangkap kepada benak minal ma'ani itu makna makna yang segera tertangkap pada benak ya, dan manusia terbagi dalam masalah makna zahir ini kepada tiga bagian. Bagian yang pertama adalah ada orang-orang yang menjadikan makna zahir yang segera tertangkap adalah makna yang benar yang layak dan cocok bagi Allah Azza wa Jal dan mereka tetap mempertahankan dalalatiha ala dalika kita tetap mempertahankan bahasanya ayat atau nusus itu menunjukkan makna seperti itu. Maka inilah salaf yang mereka adalah orang-orang yang bersepakat eh, alamakan alin Nabi untuk berpegang teguh dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan mereka adalah orang-orang yang tidaklah cocok gelar alusun awal jamaah kecuali untuk mereka. Ya, iman. Yahuduna sifatan maksuratan intahat Wakal Qadi Abu Ya'la fi kitabi Ibtali Ta'ili Ayaduzu Mafihamdul Akhari Wala tasyabuli Tasyabulu Wala tasyabulu Bita'wiliha Wal wajibu Hamuha ala zahiriha Wa annaha sifat Sifatullahi ratus ratus bihu sifat Isa'irin Mausufina Biha minal khalqi Para nasab itu tasbih bina lakinna lakin alama Nakola nukilo dan nukila dalika wal islami Nakola dalika anisya bilbari wal qadi syekhul islami islami fil fatawa al-Kamawiyah Sofata rokin. Nah, langsung aja min majmu'il fatawa. Min majmu'il fatawa. Qala syarihu hafizahullah bada syekhu rahimahullah fi siyaq taqdiri zubdatil qawli wadalika bi taqsidihi an-nasa min haythu dalalatu khususi sifati alati wal muradu bihim al-muntasibuna ila islami la jami'un nasi fahuwa amun yuradu bihil khususu yang yang qasimu haula'i ila amatati aqsami nah eh, Wakat ajma'u dan alusunah sepakat atas hal ini Menerima makna zahir iya. Mempertahankan makna zahir dengan uh, dan itulah mana yang hak eh, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ibn Abdul Bar menukil, e, mengatakan al sunnah bersepakat al ikrar bisifat untuk mengakui sifat yang semuanya terdapat dalam Al-Quran, Al-Karim dan Sunnah dan mengimaninya dan memaknainya sebagai e, dengan makna hakikinya bukan dengan makna majas. Akan tapi ahlu sunnah tidaklah yukayifuna syai'an min dalik. Membahas satupun dari bentuk real sifat-sifat Allah. Dan mereka tidaklah batasi eh, makna sifat Allah dengan eh, dengan sifat tertentu. Mereka tidak mengatakan tangan Allah itu gini, gini, gini, gini, gini. Itu yang dimaksud membatasi. la nafihi fihi sifatan mahsuratan. Mereka tidak menetapkan gambaran tertentu untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Qadhi Abu Ya'la dalam kitabnya Ibtalu Ta'wil mengatakan tidaklah diperbolehkan membantah hadis-hadis ini atau menyebutkan diri dengan mentakwilnya karena menjadi kewajiban kita adalah memaknainya sebagaimana makna zahirnya dan bahasa itu adalah sifat Allah yang tidak serupa dengan sifat semua pemilik sifat ya, makhluk al mausufin yang punya sifat yang seperti yang sama seperti itu dan tidak boleh berkeyakinan adanya tasbih ya, kesukaan dengan makhluk dalam sifat Allah akan tapi kita maknai sebagaimana makna yang dilihatkan dari Imam Ahmad dan para imam yang lain itu kita maknai dengan makna zahirnya sedangkan kaifiatnya bentuknya kita serahkan pada Allah maka nukilan dari Ibn Abdul Bar dan Qadiyat ini disampaikan oleh Syekh Islam Taimiyah di Fatawa Hamawiyah yang merupakan eh, salah satu kitab yang ada di Majmu' Fatawa yang dikumpulkan oleh Ibnul Qasim. Maka penulis rahimahullah Bada'a memulai rentetan, takrir, penjelasan inti perkataan berkaitan dengan faedah ini. Yaitu dengan membagi manusia dari sisi penerimaan terhadap e, pendalilan e, nusus sifat yang telah lewat maknanya yaitu adalah makna yang segera tertangkap pada benak saat disebutkan maka e, maka beliau menjelaskan Anak sama nas bahasanya macam-macam manusia. Dan yang dimaksud dengan manusia di sini adalah al-muntasibuna ilal Islam. Manusia yang mengaku sebagai muslim, bukan semua manusia. Maka Anas dalam perkataan Sayyid Taimin di sini termasuk dalam golongan am yuradu bil khusus. Redaksinya umum namun maknanya khusus. Kata-katanya manusia, namun yang dimaksudkan adalah al-muslimun maka manusia itu al-muslimun terbagi menjadi tiga macam. Rizki. Al-Qismul awalu man alima maranawa Allah wa rasul sifati al-mutabadari dari dhikni min harakul ala hakikatihi bi polisan arabi wa aqaw dalalatan nasusi ala dhalika duna ayyushabbihu aw yukallifu di al-mukbira bi hadhihi sifati fi tilka nususi Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih wa huwa alam bi nafsihi aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa sahabi dalika nahnu qalbu fa huwa alam bi rabbihi min sa'iril khalqi idan la majala illa an yadhhaba muslimu data yamini wa data shimali 'ala al-iqrari bil haqqi fa haula ibu ahlu sunnati wa jama'ati fahimu hadha zahira wa aqwa dalalatan nususi alaihi wastama'u 'ala dalika lam yahdith fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam jidalun wala fi ahdi sahabati bihada annahu aqarra indahum ala imana yastawjibu at-taslima wal intiyada li hadhihi nususi wa ma sya'ima tabi'in ala dhalika fa'aqaru minna walam yahidu anhu jumlatan wala yusratan falam yarumu tasbihan wala taklifan Allah azza wa jalla qala fi kitabihi laisa kami syai'un wa huwa samiul basir فأثبت السمع والبصر لله عز وجل مع في التسبيح وتمثيله وهكذا مشوا على هذا الخلف عن السلف قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقرر المنهج الحق وذلك على السنة ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تحديد wa min ghairi takyifin wa la tamthilin bal yu'minuna Nabi anna Allah subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir wa la yanfa'una anhu ma wasafa bihi nafsahu wa la yuharrifuna al-kalima an mawadihi wa la yalhiduna yulhiduna bi asma'illahi wa ayatihi wa la yukayyifuna wa la yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi nah macam yang pertama adalah orang-orang yang menyadari bahasanya zahir nusus sifat yang segera tertangkap pada benak minha dari nusus sifat adalah makna yang hak dan dia adalah hakiki sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab maka mereka mempertahankan dalatan nusus ala dharik bahasa nas menunjukkan hal itu mereka tidak melakukan tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk atau membahas tentang bagaimana bentuk sifat Allah karena yang menceritakan sifat-sifat ini dalam dalil-dalil tersebut, dalam teks-teks keagamaan tersebut, teks-teks Quran dan Sunnah adalah Allah sendiri dalam Al-Quran dan dia yang lebih tahu tentang dirinya daripada kita atau yang menyampaikan dari Rasulullah Alaihi Wasallam dalam nukilan yang valid sahih dari beliau bahwa maka Nabi adalah orang yang paling mengetahui Tuhannya daripada makhluk yang lain. jika demikian, la, ya, eh, majala ila hafal muslim tidak ada alasan eh, bagi seorang muslim untuk pergi ke kanan dan ke kiri belok kanan dan belok kiri karena tidak mau mengikrarkan kebenaran titik jadi ya Fahaulah maka mereka ala al wal jamaah mereka memahami makna dhaifin dan mereka mempertahankan kalau nas ini ya, menunjukkan makna zahir. Dan mereka pun sepakat dengan kaidah ini. Tidaklah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perdebatan, tidak pula di masa sahabat perdebatan tentang hal ini. Liannahu takarara indahum Karena telah satu hal yang baku di sisi mereka yang namanya iman Itu mengharuskan pasrah dan patuh terhadap dalil dan para imam tabi'in pun berjalan di atas jalan ini. Mereka menetapkan apa yang dikatakan oleh dalil dan mereka tidaklah menyimpang darinya ke kanan tidak pula ke kiri. Falam yarumu tasbiha maka mereka tidaklah mencari-cari tasbih tidak pula takif. Karena Allah Azza wa Jal berfirman dalam Al-Quran Laisa kamisli syai' wa sami'ul basir maka Allah menetapkan pendengaran dan penglihatan untuk Allah Azza wa Jal dengan Allah tiadakan keserupaan dan kesamaan antara eh, Allah eh, meniadakan keserupaan dan kesamaan antara Allah dengan makhluk. Wahakata demikalah mereka para ulama berjalan di atas jalan ini al-khalaf anis salah di mana ulama-ulama belakangannya meneladani ulama-ulama terdahulunya. Ya, maka tadi disampaikan tidaklah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perdebatan tentang sifat. Maka e, nampaknya kesat, kesesatan itu tambah lama tambah parah. E, di masa sahabat sudah muncul khawarij. nah khawarij ketika itu tidak membahas tentang masalah zat Allah. Belum ada pembahasan tentang zat Allah. Ya, pembahasannya tentang iman dan kafir saja. Dan sering bertambahnya zaman, akhirnya kesesatan tambah jelek, tambah jelek. Semula belum menyentuh berkaitan dengan Allah, ini masih mending. Setelah itu bertambahnya zaman, ya, bid'ah dan kesesatan tadi juga sudah berkaitan dengan dat Allah. Syekh ini ya menjelaskan jalan yang benar yaitu jalan ahlu sunnah dalam masalah ini di wasitiyah dengan mengatakan termasuk iman pada Allah dalam mengimani semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa diselewengkan, tanpa diingkari, tanpa dibahas bagaimana bagaimanakah dan tanpa disamakan. Bahkan mereka beriman bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala Laisa kemisri syait Tidak ada satu makhluk yang serupa dengannya Dia mendengar lagi melihat yu'minuna bi anna Allah subhanahu bahkan mereka beriman kalau Allah tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat maka alusunah tidaklah mengingkari sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya tidak pula menyelewengkan kalimat dari tempatnya yang tepat mereka tidak pernah menyelewengkan nama Allah dan tanda tanda kekuasaan Allah tidak pernah berkembang bagaimana bentuknya ataupun Eh, menganggap tamsil sifat Allah sama dengan sifat makhluk nah ini itu wahakada kuluman yabdagi alkitab wa sunnata walam walam yarom walam yarum walam yarumil istidlalu istidlala biwaini bima li anna alkitab wa sunnata maksumani adofa ila dalikal ijma'i ijma'ul a'immati fa innahu yu'akidu hadal manhaja wa huwa athbatu ma athbatahu Allah li nafsihi min ghairi tasbihin wala takyifin wa qad naqalahu al-musannif rahimahullahu ta'ala an an Ibni abdil Bari wal Qadi Abi Ya'la rahimallahu jami'u jami'a rahimallahu jami'a nah Hakata demikianlah semua orang yang eh, yabtaghil Quran, kita bersunnah mencari dan menginginkan Quran dan sunnah. Walam yarum dan tidaklah ingin ya, Roma yarumu maknanya adalah arada yuridu. Roma yarumu lam yarum. Ya. Ada buku yang terkenal buluhul maram Roma ya ya rumu raimun maramun isim maf'ul dari Roma yang ya rumu maknanya menginginkan buluhul maram masuk ke bahasa Indonesia bahasa Jawa jadi maram <laughs> Maram kalau bahasa Arab artinya sesuatu yang diinginkan. Udah maram yang diinginkan udah dan didapat maram namanya. mungkin ya dari marom, masuk bahasa Jawa jadi marom. dah marom, dah ma artinya dah mendapatkan apa yang diinginkan dah marom. Maka demikianlah uh, semua orang yang mencari Quran dan Sunnah walam yarum dan tidaklah menginginkan berdalil kecuali dengan selain Quran dan Sunnah. Karena Quran dan Sunnah keduanya adalah maksum, terjaga. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan uh, kalimat ini ada satu faedah. Uh, di antara kalimat yang salah adalah kalimat ya, tidak ada yang maksum kecuali Allah dan Rasulnya. Ini kalimat yang salah. Kalau Allah itu maksum, maka kita tanyakan manil asim. Siapa yang mau menjaga? Kalau nah, dikatakan ya, tidaklah maksum kecuali Allah dan Rasulnya. Maksum itu kan dijaga. Ya, isim maf'ul kalau dikatakan Allah itu maksum, kita tanyakan Madil asim. Yang jaga siapa? Maka ada uh, maka tidak boleh mengucapkan maksum untuk Allah. Ini, tidak boleh mengucapkan maksum untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang maksum kecuali Nabi, ya benar. Tapi kalau ditambahi e, tidak ada yang masuk kecuali Rasul, benar. Tapi kalau ditambahi Allah jadi salah. Tidak ada yang masuk kecuali Allah dan Rasul, nah, jadi salah. Maka tidak boleh istilah maksum itu dipakai untuk Allah Subhanahu wa taala karena kalimat tersebut mengharuskan adanya al-asim. Adik ila dalikal ijma' tambahkan pada dalil quran dan Sunnah adalah ijma' dan ijma' para imam pun menegaskan jalan ini yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk tanpa pula membahas bentuk sifat dan penulis telah menukil ijma' dari Ibnu Abdul Bar Al-Maliki dan Qadi Abu Ya'la Al-Hambali rahimallahu jami' Fatihah. Qala musannif ala ta'ala hadza huwa al-madhhab as-sahih wa tariqul qawim wal hakim wa kali li ini al awalu annahu tatbiqu taman tatbiqun taman annahu tatbiqu taman bima dala alaihi al-kitab was sunnatu min wujubil ahdi bima jaa fihi ma min asma'illahi wa sifatihi kama ya'lamu dzalika man tataba'ahu bi ilmin wa insafin Asani ayukol ayukola inna haqqa Inna ayakuna bima qaluhu qalahu salafu salafu aw bima qalahu ghairuhu Asani batilun bi anahu yazamu minhu ayakuna salafu min sahabati wasabi ina lahum bi takalamu bil batili tasrihan au dhahiran Walam yatakalamu marotan wahidatan la tasrihan wala zahiran bil haqqi alladhi yajibu ihtiqaduhu wa hada ya, wa hada ya, yastazibu ayakunu imma jahilina bil haqqi wa imma alimina bihi lakin katamuhu lakin katamuhu wa kilahuma batilun wa batlanul lazim wa butlanul lazimi wa butlanul lazimi yadullu ala butlanil mazmumi fata'ay fata'ayyana ayakunal haqqu fima qalahu salafu duna ghairihi. Nah. Hadha wa madhabus sahih inilah akidah yang benar jalan yang lurus dan jalan yang tepat karena dua alasan. Yang pertama itu adalah e, praktek yang sempurna. E, lima adalah eh, e, fakta yang sempurna untuk kandungan Quran dan Sunnah wajibnya berupa wajibnya al-akhdi mengambil bima ja'a apa yang terdapat dalam Quran dan Sunnah berupa nama dan sifat Allah sebagaimana hanya diketahui oleh orang ya yang mantataba'ahu orang yang menelusurinya menelusuri Quran dan Sunnah dengan pengetahuan dan objektivitas dan keadilan. Keadilan di sini maksudnya objektif. Dan alasan yang kedua dan kita katakan kebenaran itu boleh jadi ada dalam perkataan salaf atau perkataan manusia setelah salaf. Kemungkinan yang kedua adalah tidak adalah satu hal yang batil. Karena jika kita katakan yang yang benar adalah kemungkinan yang kedua, kebenaran itu ada dalam ucapan manusia setelah salat, maka konsekuensinya berarti salat itu sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka telah berbicara, mereka hanya menyampaikan kebatilan baik dengan bahasa yang tegas ataupun dohir dan mereka tidaklah berbicara sekalipun dengan bahasa yang tegas ataupun dohir berbicara mengucapkan kebenaran yang wajib diyakini. Maka jika para sahabat itu tidak pernah mengucapkan dan menyampaikan kebenaran, maka konsekuensinya boleh jadi mereka para sahabat itu tidak mengetahui kebenaran atau mereka mengetahuinya namun menyembunyikannya dan dua kemungkinan ini adalah dua dunia batil wa putranul lazim yaitu ala putranil malzum dan kaidah mengatakan batilnya uh, uh, derivat batinnya turunan menunjukkan batinnya pokok.